Baik, apa perbedaan antara kebiasaan yang dihukumi bid'ah dengan kebiasaan yang bernilai ibadah? Bagus. Soalnya bagus menunjukkan yang bertanya punya ilmu dia. Cerdas Allah Farifik. Bedanya ikhwan. Dinilai ibadah kalau perkara-perkara yang mubah tadi antum jadikan sebagai wasilah menuju ibadah. Wasilah menuju ibadah, maka dinilai ibadah. Antum makan, antum suka apa makannya, Pak? Suka apa? Hah? Soto suka raja Hah? Soto bonyok? Hah? Nasi goreng? Hal yang mubah antum semuanya senang. Nah, begitu ya? Antum minum senang macam-macam. Antum makan, antum minum. Hukumnya apa ya, Pak? Mubah. Tapi antum makan dan minum itu antum niatkan, antum gunakan supaya badan kamu sehat untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa datang ke tempat taklim dan segala macam. Itu ibadah nilainya. Perkara yang mubah tadi antum niatkan, antum jadikan sebagai perantara menuju ibadah kepada Allah azza wajalla. Antum jalan kaki, hukumnya apa ya, Pak? Mubah. Tapi jalan kakinya ke tempat taklim, hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya ibadah dikarenakan jalan kakinya antum itu wasilah menuju ke tempat-tempat ibadah. Paham ini? Semua perkara yang mubah ketika dijadikan sebagai wasilah menuju perkara yang ibadah dihukumi ibadah. Sebaliknya, semua perkara mubah ketika dijadikan perantara menuju keharaman dihukumi dihukumi haram. Antum jalan kaki mubah tapi menuju ke tempat mesum haram. Ya. sama-sama jalan kakinya. Dua orang dari rumahnya masing-masing jalan kaki. Mubah. Yang ini ke masjid Banyumas talim ibadah. Ini tempat mesum dosa. Ini perantara menuju ibadah, ini menuju kemaksiatan. Mahum? Adapun kalau kamu beribadah kepada Allah dengan perkara yang mubah tadi, itu namanya bid'ah. Paham enggak? Tadi berdiri ujuk-ujuk ngadek kowe ning ngarepe lapangan kowe. Hah, diri terus, diri ndak mau duduk. Apa aku berdiri Eva? Mubah. Tapi dia berdiri itu diniatkan ibadah kepada Allah dengan berdiri. Itu namanya apa Ikhwan? Itu namanya bid'ah sebab tidak ada syariat ibadah namanya berdiri. Yang ada berdiri untuk sholat. Paham? Mudeng lagi. Nah, jadi e, mubah itu jadi ibadah ketika mubah itu menjadi perantara menuju perkara yang syar'i. Mubah itu jadi bid'ah ketika antum ber, e, e beribadah, bertakarub kepada Allah dengan perkara mubah tadi. Itu namanya bid'ah. Apakah di Indonesia ada ahlul bid'ah? Di mana-mana banyak yang namanya ahlul bid'ah. Di Indonesia ya banyak para orang-orang yang baiat kepada ISIS. Tokoh-tokohnya itu adalah ahlul bid'ah. Di Indonesia banyak tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh mereka adalah ahlul bid'ah. Ya, Pak ya. Belum lagi yang lain-lainnya lah ya, kan. Banyak. Dan tidak hanya di Indonesia saja, di mana-mana banyak yang namanya ahlul bid'ah. Lebih banyak lagi pelaku bid'ahnya. Beda kan? Kalau pelaku bid'ah itu orang yang terjatuh dalam kebid'ahan. Lebih banyak lagi. Tapi ahlul bid'ahnya, pentolan-pentolannya ada. nggak sebanyak kerucu-kerucunya para Tapi ada ya. Apa dosa yang terbesar setelah kesyirikan? Setelah syirik dan kufur, dosa yang paling besar adalah kebid'ahan. Syirik, kufur, syirik kecil, syirik besar, kufur kecil, kufur besar. Bawahnya lagi bid'ah, bid'ah kecil, bid'ah besar. Bawahnya lagi dosa besar, maksiat, dosa besar. Bawahnya lagi dosa kecil. Bawahnya lagi perkara mubah yang melalaikan uh, pelakunya. Barakallahu Paham salah ya? Itu bahaya laten yang namanya kebid'ahan barakallahu fiik. Allahu taala alam bisawab. Waduh. habis. Nah, tahu ini panas banget Banyumas ya. Emangnya yang panas Bahawanya yang panas ya, Pak? Bagaimana pendapat tentang ucapan berikut ini? Tidaklah aku beribadah karena takut neraka. Dan tidaklah aku oh, tidaklah aku beribadah karena takut neraka dan mengharapkan surga. Sehingga aku seperti pekerja yang buruk. Akan tetapi aku beribadah karena kecintaan dan rindu kepadanya. Masya Allah. Ini ideologinya orang-orang sufi ya, tasawuf bertentangan langsung dengan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah ibadah. Ada fadilah duniawiyah, ada fadilah ukhrawiyah. Fadilah yang paling tinggi adalah surganya Allah selamat dari neraka. Ya. Siapa ya? Nah, ini. Sehingga ini salah. Yang betul tiga-tiganya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surganya Allah, takut dari nerakanya Allah dan dengan penuh kecintaan dan rindu kepada Allah. Tiga-tiganya. Yang semata-mata berharap surga, surga, surga, surga, surga, tidak ada rasa takutnya, itu murjiah. Berharap lupa dengan rasa takut sehingga menggampang-gampangkan perkara dosa. Yang ibadah hanya takut saja. Neraka, awas, neraka, awas, neraka. Ini khawarij. Akibatnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ada lagi yang cuma rindu saja. Aku rindu padamu. Ini sufi ya. Ini sufi ya, Ujungnya ya ikhwan. Afwan. Ujungnya. wih datul wujud. Manunggaling kulik eh, uh, kawulo Ya Ya tiga-tiganya. Ibadah ada pengharapan, ada rasa takut, dan ada rasa mahabbah cinta kepada Allah Azza Wajalla. Itu muslim ahlu sunnah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jam juga ya. Masya Allah Bagaimana cara menghilangkan sikap ujub bangga diri Namanya kan sikap ujub ini membahayakan Mematikan pelakunya Itu adalah sifatnya iblis Merasa ujub dengan asal penciptaannya itu sifatnya Fir'aun Sampai pada tingkat mengaku sebagai Tuhan Hati-hati ya kawan Di antara upaya dan cara untuk mengobati penyakit ujub Yang pertama adalah Antum harus menyadari asal penciptaan kamu Kamu itu diciptakan dari air yang hina mimma Mimma'in mahin hmm? Kamu ini siapa? Raja Dari air hina Kamu ini siapa? Oh, pengusaha sukses dari air hina. Yang kamu aja tidak bakal menyimpannya, bakal kamu cuci bersih. Ya Pak ya. Lawang dari air hina macam-macam. Itu supaya kamu down. Siapa saya? Ya Allah dari air hina. Semua orang jijik padanya, walaupun suci ya banyak jijik padanya. Enggak mungkin kemudian dineko-neko. Cuci, ya Pak ya. Oh, yang agak sedewek-sedewek yang neko-neko ya ikhwan. Hah? Yang kedua, ini, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya Mukhtasar bin Hajar Qasidin. Yang kedua, afan ya, afan saya harus mengatakan apa adanya. Yang yang kedua, antum harus menyadari di dalam tubuhnya antum itu, dalam tubuhnya antum, terutama di perutnya antum itu banyak kotorannya. Ya apa ya? aja ya apa ya? Kemanapun anda berada selalu kamu bawa-bawa Loh, ya apa iya? ya? Yang kalau seandainya itu keluar dan Anda memegangnya, kamu akan jijik kepadanya. Kamu akan bersihkan setelah ketika ada orang yang mengotori kamu dengannya. Ya apa ya? Ya, itu ada pada kamu. Di tubuhnya kamu. Selalu kamu bawa. Kemana-mana. Kamu di atas singgah sana yang begitu megah dengan mahkota yang begitu indah, emas, berlian dan segala macamnya. Wonten kaine ada itunya. Antum mau bangga apa? Dalam kamu tuh ada yang nggak yang gak, yang kamu nggak suka, ada yang bau. Coba keluarkan. Hmm. Itu supaya kamu down. Namanya shock terapi. Paham ya? Kok bangga itu loh? Tiga. Kamu harus tahu. Setinggi apapun pencapaian kamu, di atas kamu ada yang lebih tinggi lagi wa fauqa kulli ilmin alim. Di setiap di, di atas orang yang paling alim ada lagi yang lebih alim daripadanya. Apa yang antum banggakan? Bangga. Saya sekarang hmm, baca kitab gundul gampang. Jangankan gundul yang buruk rupa aja bisa. Hmm, gitu ya. Kalau antum kan apa? Antum itu sudah pakai rambut, membacanya nggak beres lagi nih. Yang gundul sambil merem juga bisa. Masya Allah Cuman gitu tok aja kok bangga Terlalu banyak di atas kamu Orang oh yang lebih alim daripada kamu Kamu baru bisa baca kitab gundul Di atas kamu banyak ulama-ulama Yang mengarang kaidah-kaidah gundul kamu tadi itu Ya apa ya Lah ya apa ya Kamu Masya Allah punya harta yang luar biasa Perasaan kamu Paling kaya sebanyumas ya Berapa harta kamu? Audit. Wah, oh, harta saya banyak. Saya itu punya sekitar 10 miliar tunai. Ah, 10 miliar ning Surabaya gak cukup beli satu rumah mewah. Itu hanya untuk beli tanahnya tok. Dikasih bangunan yang megah dan segala macamnya 25 miliar. Saobat tok di Surabaya. 10 miliar. Kecil. Artinya apa? Banyak orang di atas kamu yang punya miliaran, ribuan miliar, triliunan. Ya Pak ya? Nah, iya, orang kafir malah yang punya. Ya bukan berarti punya kafir, artinya ngapain kamu bangga? Dengan apapun yang kamu miliki di atas kamu ada yang lebih tinggi daripada. Yang terakhir, sering-sering antum lihat ke bawah. Lihat ke bawah. oh, salah ya ikhwan, lihat ke atas. Eh, ke bawah. Eh, ya apa ya, kawan? Allah musta'an. Dilihat. Kalau terkait dengan urusan-urusan yang namanya urusan du, urusan agama, lihat ke atas. Lihat bagaimana para ulama, lihat bagaimana para salaf. Antum enggak ada enggak ada sukunya. Harap kalau gitu. Terkait dengan masalah kelebihan-kelebihan, lihat di atas. Kekurangan-kekurangan, lihat di bawah. Sehingga antum banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yang terakhir antum lihat bagaimana akibat orang-orang yang ujub Perhatikan bagaimana iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Firaun tenggelamkan dalam air. Lihat bagaimana mereka yang ujub, semuanya ujungnya akhirnya jelek. Sehingga bersyukurlah kepada Allah atas kelebihan yang Allah berikan kepada Anda, jangan lebih daripada itu. Syukuri, jangan bangga diri. Allah taala alam bisawab. Apakah dosa terbesar setelah kesyirikan mutlak adalah bid'ah? Iya, itu yang disebutkan oleh para ulama salaf. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Itu tartibnya. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dosa besar, dosa kecil. Itu tartib yang disepakati oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Apa hukumnya memakai topi sebagaimana umumnya muslimin ketika kita bekerja di kepanasan? Jawabannya tidak masalah selama topi itu bukan ciri khasnya orang-orang kafir atau orang yang fasik. Semata-mata topi yang ada capilnya gitu kan. Sit. Ada masalah. Itu penutup kepala ya, kawan. Selama topi tadi bukan ciri khasnya orang kafir dan juga bukan ciri khasnya orang fasik. Yang namanya ciri khas begitu antum pakai capil tadi, lu ada orang Kristen ke sini. Nah, lu ada orang Yahudi ke sini. Nah, itu namanya ciri khas. Tapi kalau semua pakai nggak ada masalah. Yang berikutnya jangan ada simbol-simbol orang kafir. Yang berikutnya jangan ada gambar makhluk yang bernyawa. Polos, capil, ada mau capil begini, mau capilnya Pak Tani, nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Nah, menggunakan imamahnya untuk dibeginikan, nah, supaya itu ya juga nggak ada masalah. Polos ya juga nggak ada masalah. Selama dengan ketentuan-ketentuan di atas itu. Mohon penjelasannya tentang kefitahan kefitahan Jam berapa asalnya ya, Pak? Jam 2 berapa? 245. 245. Ya, berarti tinggal seperempat jam lagi. Ya, wis ya, Pak. Cukup ya? Hah? Wah, ini. Saya tertarik dengan ini tapi kok Baik terakhir Rehon ya, ya Mohon penjelasannya tentang kebid'ahan Kebid'ahan dakwah kaum tablighi Khususnya di negeri ini Yang akhir-akhir ini Muncul fenomena tobat Dari kalangan para penyanyi Pemain musik Bahkan dari musik metal mereka berganti penampilan dan menjadi islami pakai jubah dan lain-lain dengan mereka berdakwah di diskotik-diskotik dan di tengah-tengah acara konser musik sebagian mereka bersama dengan Firan Firanda Nah, <laughs> ini ada bawahnya lagi nah itu terkait dengan dakwah tablighiyah jamaah tablik ini ikhwan dikatakan oleh para ulama neo sufiyah Sufia gaya baru. Mereka membaiat para pemeluknya yang sudah militan, yang sudah militan membaiat pemeluknya di atas empat tarekat Sufia. Naksabandia, Syadilia, Qadiriyah, Sahrurodiyah. Barakallahu fikum. Nah, ini nyatain dulunya pemusik, dulunya sekarang ganti pakaian dan tidak bakal bisa meninggalkan uh, gaya hidupnya. Malah tambah Allah musta'an jubah, pakai imamah, kemudian gitaran. Tambah kacau. Hah? bid'ah segala macam begini di belakangnya itu model metal-metalnya dia tadi. Apalagi dakwah di diskotik-diskotik atau dakwah isopo, dakwah isopo jangan-jangan memang kembali kepada habitatnya gitu lah ya. Mau dakwah isopo mau innalhamdulillah gak laku. Diskotik tempatnya orang maksiat. Adanya cuma musik, hingar-bingar musik. Ini alhamdulillah. Eh, mikir, mikir, mikir, mikir. Allahul musta'an. Nah, kok sampai ada kata-kata sama Firanda ini? Wah, tambah kacau Firandanya, Ikhwan. Allahul musta'an. Nama Ikhwan ala kulli semua harus sesuai dengan bimbingan Rasul. Dalam cara dakwah harus sesuai dengan bimbingan Rasul dan asal dakwah dengan tata cara tata cara yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu taala a'lamu ala Alafubikum hanya sampai sekian yang bisa saya sampaikan dan dikarenakan e, kitab Fadul Islamnya sudah hatam nanti akan saya carikan insyaallah kitab yang terbaru e, yang kita kaji mungkin masalah akhlakiyah mungkin masalah menhajiyah nanti kita bicarakan dengan panitia insyaallah gitu ya إن شاء الله نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله